Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radhiyallahu ankum wa afta syekhuna bil afwi an rutubatil basur lil mubtala biha wa qada baydun ghairu ma'kulin wa yahillu akluhu ala al asah wa sya'ru ma'kulin wa rayshuhu idza ubina fi hayatihi walau syakka fi sya'rin aw nahwihi ahwa min ma'kulin aw ghairihi aw huwa infasala min hayyin aw mayyitin fa huwa tahirun. wa qiyasuhu anal adma kadalik wa bihi saraha fil jawahir wa baydul maitati intasallaba tahirun wa illa fanajisun wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun falau tanajjasa famuhu thumma walagha fi ma'in qalilin aw ma'iin fa in kana ba'da ghibatin yumkinu fiha taharatuhu bi wulughihi fi ma'in katsirin aw jarin lam yunajjisu walau hirran وإلا نجسه قال شيخنا كالسيوطي تبعا لبعض المتأخرين إنه يعفى عن يسير عرفا من شعر نجس من غير مغلد ومن دخان نجاسة وعما على رجل ذباب وإن رؤيا وما على منفذ غير آدمي مما خرج منه وترك طير وما على فمه وروث ما نشأه من الماء au baina awraki syajarin narojil allati tasturu bihal buyutu anil matar Haisu ya'suru saunul ma'u anhu saunul ma'i anhu Bismillahirrahmanirrahim wa ta'alima ta'lim al-ifada wal istifada wa nafa fa bi Muhammad SAW wa afta syekhuna masih pembahasan masalah najis wa afta syekhuna dan berfatwa syekhuna guru kita yaitu Ibn Hajar bil afwi dengan dimaafkannya an rutubatil basuri daripada rutubah al basur yaitu sesuatu yang keluar baik itu darah atau yang lainnya sesuatu yang basah al basur daripada basur ambeien limubtala biha karena penyakit biha dengan itu rutubah Wakada baidu. Di situ Wakada maktuf kepada balgom, balgom yang pembahasan kemarin yang suci. Wakada balgomu Di sini juga Wakada baidu ghairi makul. Dan begitu juga telur daripada hewan yang tidak boleh dimakan. Hukumnya apa? Suci. Tadi wa'aftah itu pembahasan sendiri. Wa afta syekhuna berfatwa guru kita Ibn Hajar bil afwi dengan dimaafkannya an rutubatil basur daripada basah yang keluar dari anus daripada basur daripada ambeien limubtala biha karena kenaknya dia balak atau penyakit biha dengan itu rutubah. Di kadang-kadang orang yang punya penyakit basur ini biasanya karena kurangnya dia minum air putih dan dia banyak duduk. Biasanya penyebabnya ke situ nantinya. Kalau sebab daripada ambeien banyak duduk, kurang minum air putih. Nah, ini basur kadang-kadang kalau dia duduk terlalu lama duduk itu keluar cairan. Kadang-kadang cairan itu berubah darah, kadang-kadang bukan berubah darah cuman cairan. Hukumnya ya apa itu? Hukumnya dikatakan najis cuman makfu najis yang dimaafkan. Tetap dihukumi najis, cuman dimaafkan. Itu fatwa daripada Ibn Hajar. Wa baidu ghairi ma'kul. Dan begitu juga maktuf berapa tadi? balgam yaitu suci Baidu ghairi makul telur hewan yang tidak boleh dimakan. Hukumnya apa? Suci. Semua telur hukumnya suci kecuali dari khinzir dan kalb. Cuman khinzir dan kalb tidak bertelur. Tidak bertelur. Wa kadza baydu ghairi ma'kul dan begitu juga dia dianggap suci baydu telur yang hewan tidak dimakan. Wa yahillu akluhu alal asah dan halal memakannya itu telur dari hewan yang tidak dimakan alal asah. Ini pendapat yang muktamad. Kalau sudah dikatakan semua telur itu hukumnya suci, apakah boleh dimakan? Walaupun dari hewan yang tidak boleh dimakan. Seperti apa? Cecek madalan, bertelur. Bajul, ular, bertelur. Apakah boleh dimakan? Dilihat. Di sini mutlak sebetulnya. Halal memakannya muktamad. Cuman di kitab Tuhfah itu pendapat Ibn Hajar, malam yuk lam dororuh. Semenjak tidak diketahui bahayanya. Wah, kalau makan telur, telur ular bisa berbahaya bagi badannya, ya haram. Haramnya sebetulnya karena bahayanya. Adapun telurnya sebetulnya halal, walaupun dari hewan yang tidak boleh dimakan. Hewan apapun yang kalau memang tidak berbahaya ya boleh dimakan. Telur apa? Yang tidak bahaya yang tidak dari hewan yang tidak dimakan. Kalau telur puyuh ya hewan yang dimakan. Telur ayam hewan dimakan. Ya. Telur urar itu bahaya. Sebutkan di kitab itu. Itu termasuk telur yang berbahaya bagi badan. Haram jadinya kalau berbahaya. Dan Kemudian Wa sya'ru ma'kulin wa rishuhu. Wa sya'ru di situ ma'tuf kepada kepada bab. Dan begitu juga suci sya'ru ma'kul rambut hewan yang boleh dimakan. Wa rishuhu dan bulunya hewan yang boleh dimakan. Idza ubina fi hayatihi jika ubina ay uzilah dihilangkan fi hayatihi di masa hidupnya itu makul. Uzila atau ubina di sini dengan cara apapun, dengan cara mencabutnya, dengan cara mengguntingnya, dengan cara kalau perlu membakarnya, ataupun dengan berjatuhan dengan sendirinya. Ya apa ini rambutnya hewan yang boleh dimakan seperti rambutnya kambing atau rambutnya seperti apa rambutnya daripada sapi seandainya. Warisuhu bulu, bulu ayam. Nah, ini hukumnya gimana? Kan boleh dimakan itu hewan. Jika dia terlepas semasa hidupnya, hukumnya suci. Atau setelah meninggalnya cuman ba'da tadkiyatihi. Jadi setelah disembelih baru terlepas daripada itu kambing, masalah kambing disembelih, terlepas rambutnya. Hukumnya gimana? Kan bukan fi hayatihi ba'da mau ba'da dakatihi. Ya hukumnya sama. Kan setelah disembelih halal. Kecuali kalau bangke Kecuali, kecuali kalau kambing itu jadi bangke kemudian rambutnya nah itu dihukumi najis. Nanti ada cuman dimaafkan atau tidaknya. Berarti di situ idza ubina fi hayatihi au ba'da tadkiyatihi atau setelah disembelihnya. Terlepas dari itu hewan yang boleh dimakan setelah disembelihnya. Walau syakas masalah lain. Sekarang kalau ada keraguan, ini rambut dari hewan yang boleh dimakan atau tidak atau terpisah semasa hidupnya atau setelah maitahnya ya apa ini hukumnya walau syakka seandainya dia ragu fi syakrin di dalam adanya rambut au nahwihi atau semisalnya ahwa min ma'kul au ghairihi apakah itu rambut atau selain itu rambut dari hewan yang boleh dimakan au ghairihi atau selain hewan yang boleh dimakan. Tak tahu. Kan tadi kalau rambutnya hewan yang boleh dimakan hukumnya suci walaupun terpisah waktu hidupnya. Kalau berarti kebalikannya, kalau hewan yang tidak boleh dimakan, kucing seandainya kita megang kucing kemudian terlepas dari itu kucing rambutnya. Ya apa hukumnya najis? Karena sesuatu yang terpisah dari hewan itu dihukumi seperti maitanya. Nah, itu seandainya ada rambutnya hukumnya najis. Cuman dia ragu. Ini dari hewan yang dimakan atau tidak ya rambut ini? Ini bulu dari hewan yang boleh dimakan atau tidak ya? Ragu dia. Ya apa hukumnya? Nanti. Au halin fasala min hayyin au mayyitin. Atau dia ragu apakah ini terpisah dari hewan yang hidup, yang masih hidup, atau sudah maitah. Dia ragu. Ini dari kambing yang maitah atau kambing yang masih hidup itu rambut. Ya apa hukumnya? Keraguan ini tidak bisa menjadi kenajis fahuwa tohirun maka hukumnya suci. Dihukumi tetap suci. Wa annal adma kadalik Dan kiasnya dikiaskan daripada rambut wanahwihi dari itu fi sya'rin wanahwihi seandainya dia ragu rambut atau semisal rambut tadi itu dia ragu disamakan juga kalau dia ragu ketika mendapatkan apa al-adma wa annal adma kadalik sungguhnya tulang juga sama Anak ragu ini tulang dari hewan yang boleh dimakan atau hewan yang tidak boleh dimakan. Ada mulgofil art. Ada di jalanan nemu tulang. Ini tulangnya apa ini? Tulangnya kambing atau yang lainnya atau hewan yang tidak boleh dimakan. Ragu dia. Ya apa hukumnya? atau hirun. Maka yang utama tetap dihukumi suci. Sama dikiaskan juga untuk tulang. Wabihi sarraha fil jawahir dan dengan ini kias sarraha mengkiaman tasrih membenarkan menjelaskan fil jawahir di kitab jawahir. Terus itu kalau tulang, kalau daging, nemu daging di jalanan, itu daging dari hewan yang boleh dimakan atau hewan yang tidak boleh dimakan, ragu dia. Apa dihukumi suci? Nah, kalau untuk masalah daging lain. Kalau untuk masalah daging itu ada pembahasan dan ada khilaf. Kalau Imam Romli berpendapat kalau kita ragu kita mendapatkan sepotong daging di jalanan Kemudian kita ragu Apakah itu dari hewan sembelian atau bangkai Ono daging kambing cuman di jalanan. Ya bani kita ragu ini hewan yang boleh yang sudah disembelih atau dia maitah kemudian dibuang. Ragu dia. Ya bani hukumnya al aslu kata Imam Ramli al aslu ada mutadkiyah. Berarti yang asli ini hukumnya dihukumi najis dan dihukumi tidak disembelih. Berarti tidak boleh dimakan. Hukumnya najis. Beda tulang kan tadi. Kalau tulang ditemukan di jalanan dihukumi suci dah, aslinya suci. Dihukumi tetap suci. Kalau daging, kata Imam Romli, kalau kita menemukan daging kita ragu. Ragu syaratnya. Kita ragu apakah ini dari hewan sembelihan atau tidak. Hukumnya gimana? Najis. Ini kata Imam Romli. Kalau Ibn Hajar sih ditafsil. Ibn Hajar masih ditafsil. Kalau memang dia mendapatkan itu daging dikresek, diwadahi, ditempati, bukan dibuang begitu saja. Anak wadahi, anak kreseki masalah. Atau ada plastiknya di satu tempat. Kemudian di situ kebanyakan orang muslim, bukan orang majusi, bukan orang yang penyembah api atau bukan orang kafir. Bukan orang kafir yang tidak boleh tidak dihukumi sembelihannya itu halal. Pertama ditemukan dengan dikasih tempat ya seperti kantong plastik dan kebanyakan daripada penduduk yang ada di daerah ditemukannya itu daging banyak muslimnya maka dihukumi suci. Kenapa? Wis plastikan wakil penduduk muslim. Di situ berarti punya orang jatuh atau memang ditaruh di situ. Kalau dibuang tidak mungkin diwadahi kresek ngono, ditekek di jalan. Dihukumi apa? Dihukumi suci. Kalau seandainya ditemukan tidak dalam keadaan ada tempatnya di plastik atau yang lainnya. Kemudian atau banyak penduduk di situ majusi, maka walaupun ada kisnya tadi kalau penduduknya banyak majusi, oh dikreseki, cuman penduduknya kebanyakan Al-aghlab mereka itu orang majusi, maka dihukumi najis. Berarti Ibn Hajar tafsil. Kalau Imam Romli dikreseki banyak muslimnya kalau daging yang jatuh di jalanan mulga fil ard itu dihukumi najis. Itu pendapat Imam Romli. Pendapat Ibn Hajar ditafsil tidak ada kreseki tidak? Kemudian penduduknya banyak muslimnya atau tidak? Nah, kalau banyak muslimnya dan dikerasaki hukumnya suci. Kalau tidak berarti hukumnya najis. Beda dengan tulang. Lu kok dibedakan dengan tulang? Kenapa? Alasannya kalau tulang itu biasanya apa orang itu membuangnya. Kalau tulang orang kurang perhatian dengan tulang biasanya dibuang. Kalau daging tidak mungkin kalau daging dari yang halal mudahkah dibuang. Apa meneng daging saiki larang. Tidak <laughs> mungkin dibuang begitu saja. Nah, itu perbedaannya. Baik. Kalau ibarahnya dari tuhfa wa ibaratuhu walau wujida qit'atul lahmin fi ina'in aw khirgatin wal majus bainal muslimin walaisal muslimun aghlab fakadzalik Fa in ghalabal muslimun fatahiratun. Ain sin. Ini di kitab tuhfanya. Gaulul matan tuhfah. Wa qiyasu anna al-adba kalahirik wa bihi sarraha fil jawahir. Dah. Kembali kepada pembahasan telur. Wa baidul maitati intasallaba tahirun wa illa fanajisun. Dan telurnya maitah bangkai. Ini sebetulnya sudah sebelumnya dibahas ya. Kan tadi sudah membahas telur. Ini balik mana yang bahas telur? Sebetulnya lebih Pak Ansab katanya lebih pas dibahas di pembahasan telur yang sebelumnya tadi itu. Karena sudah dijelaskan sudah mafhum. baitul maitati telurnya bangkai. Telurnya bangkai berarti apa? Hewan yang sudah mati jadi maitah, jadi bangkai. Dilihat ada telurnya, ya apa hukumnya telur ini? Dihukumi najis seperti bangkainya atau dihukumi suci? Dilihat. Wabaidul maitati, telurnya bangkai intasol laba. jika sudah menjadi keras. Menjadi keras, tahirun maka hukumnya suci. Wa illa kalau belum menjadi keras, fanajisun maka hukumnya najis. Ini sudah dibahas sebetulnya sebelumnya. Kemudian wasu'ru kulli hayawanin tahirin tahirun. Kalau kitab yang seperti ini ada kurangnya. Kitab Darul Fikir Tarsyih Mustafidin itu ada kurangnya. Wasu'ru kulli hayawanin tahir gitu tak. Tahirnya dua ya. Wasu'ru kulli hayawanin tahirin tahirun. Su'ru arti su'ru itu bagiyatu syurub min ma' au ma'i bagiatu syuruk min ma au ma'i. Sisa daripada minuman daripada hewan. Ada kucing minum air di satu wadah. Setelah kucing itu hilang dari tempat situ, pergi dari tempat situ, bekasnya minumnya ini gimana? Itu su'ru namanya. Wadahnya itu yang bekas diminum daripada kucing atau hewan yang lainnya, itu dikatakan su'ru. yaitu syurub min ma'i aw ghairihi min ma'i aw ma min ma aw ma'iin wa su'ru kulli hayawanin dan bekas minum daripada segala hewan hewan yang apa tahirin hewan yang suci hukumnya apa tahirun hukumnya suci loh hayawan tahir itu apa saja semua hewan tahir kecuali anjing dan babi dan peranakan keduanya jadi bekas minumnya kucing, bekas minumnya cecek, bekas bekas minumnya kecoa, bekas minumnya apapun hewan semuanya dihukumi suci. Hewan yang dihukumi suci berarti bekasnya itu tetap dihukumi suci. Kalau bekasnya anjing, bekasnya babi ya baru dikatakan najis. Karena situ dikatakan wasuk rukul hayawanin tohir, hewan yang suci. Tohirun maka hukumnya suci. Baik. Kemudian sekarang dibahas kalau seandainya seperti itu, ini tafriknya. Kalau sekarang ada kucing, kucing atau anak kecil makan atau megang dari badan najis. Kemudian dia menghilang. Beberapa waktu dari beberapa waktu itu memungkinkan dia itu sudah membersihkan daripada bekas di kucing makan bangkai. Setelah makan bangke dia pergi. Dari perginya dia waktunya itu ada kemungkinan dia membersihkan mulutnya di air yang banyak atau air yang mengalir. Kemudian kembali lagi minum di air yang bersih. Air yang suci mensucikan. Minum di situ. Nanti tadi melihat itu kucing makan bangkai. Najis berarti mulutnya. Cuman dia menghilang sesaat. Sesaatnya tadi itu memungkinkan bisa disucikan mulutnya karena dia minum di air yang banyak atau minum di air yang sedikit cuman mengalir. Berarti mulutnya akan jadi suci. Kemudian datang lagi minum kepada air yang suci mensucikan. Gimana hukum air suci mensucikan itu? Dihukumi suci. Kenapa? Ada kemungkinan sudah suci mulutnya. Ini yang dibahas di sini nanti ya. Cuma nanti ada golul ibnul imad Walaupun tidak memungkinkan, walaupun tidak yagib, tetap dihukumi suci. Nanti ada perkataan Ibnul Imam. Falau tanajjasa famuhu seandainya menjadi najis mulutnya. Summa walagha kemudian walagha. Walagha itu akhdul ma' bi tarafil lisan. Apa dilat menjilat ya. Kak kucing itu ketika minum Summa walagha kemudian menjilat fima'in golilin au ma'iin. Kemudian menjilat di air yang sedikit au ma'i atau cairan. Cairan baik sedikit atau banyak karena hukmul ma'i kathir ka hukmil ma'il golil. Ma'i itu tidak ada bedanya sedikit atau banyaknya disamakan dengan hukumnya air sedikit. Summa walagha fi ma'in galilin au ma'iin. Kemudian dia menjilat itu kucing yang setelah makan najis fi ma'in galilin di air yang sedikit au ma'iin atau yang cair. Ya apa ini hukumnya? Dilihat. Fa in kana ba'da ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu bi bulughihi fi ma'in katsirin au jarin lam yunajjishu kalau seandainya itu kucing minum air yang sedikit atau ma'i tadi ba'da ghaibatin setelah menghilang, menghilang sesaat Sesaatnya itu apa ghaibahnya, batasannya? Yumkinu yang memungkinkan fiha fi ghaibah di waktu dia menghilangnya taharatahu bersucinya atau sucinya itu mulut. Bil kenapa? Karena menjilatnya itu apa sesuatu tadi fima in kasirin di air yang banyak aujarin atau air yang sedikit cuman mengalir sedikit atau banyak jarin pokok mengalir ya apa hukumnya hukumnya lam yunajjisu maka tidak menajiskan itu air yang sedikit atau ma'i walau hirron walaupun yang menjilat tadi itu yang makan bangkai tadi itu kucing ini ghayah lirot untuk menolak karena ada pendapat mengatakan kalau apa ini kalau kucing nggak bisa. Kalau yang lainnya bisa, hewan yang lainnya. Kalau kucing nggak bisa. Cuman ini Rod Walaupun itu kucing. Wa illa kalau tidak menghilang pak dari batin tadi itu. Kalau tidak menghilang atau menghilang cuman ketahuan, tidak tidak memungkinkan untuk minum di air yang banyak atau air yang mengalir. Hukumnya gimana? Najasahu maka menjadikan najis itu mak atau ma'i. tadi situ seperti tadi itu jika apa ada sesuatu yang makan bangkai kelihatan mata makan bangkai kemudian minum air yang sedikit atau mae. Ya apa hukumnya air yang sedikit atau mae tadi dilihat kalau itu kucing atau yang lainnya sudah menghilang sesaat yang memungkinkan toharo tahu sucinya itu mulut yang kena bangkai tadi itu ya apa hukumnya dihukumi suci. Kalau enggak tidak ada tidak menghilang atau menghilangnya tidak memungkinkan ya apa hukumnya menjadikan itu air yang sedikit atau mae najis bangkai di sini bukan berarti jadi semua binatang yang dimakan bukan sesembelihan maksudnya. Hmm. Walaupun e, terwelu yang dimakan misalnya, tapi kan kalau sudah dimakan sama kucing ya matinya jadi bangkai karena tidak disembelihan gitu maksudnya. nggak harus tikus. Nah, walaupun binatang dimakan kecuali kalau memang sudah dipotong duluan dikasih dagingnya bukan bangkai itu. Yeah. Ibaratnya memang walau tanajjasa famu, menjadi najis famnya, makan bangkai atau yang lainnya pokok dia kena najis mulutnya. Wa illa najasau Qala syekhuna belum. Cuman perkataan Ibnul Imad di sini al-mu'tamad wa indana intaghid kan itu tadi. Pendapat Imam Syafi'i itu kalau dia menghilang baru dihukumi suci. Kalau tidak menghilang wal mu'tamad al afu mutlaqan wa ilam tarif aslan. Yang mu'tamad itu walaupun dia tidak menghilang sama sekali, ndak tafsil wis. Kalau tadi kan fa in kana ba'da ghaibatin yumkinu kan itu. Kalau ini ndak. Kalau Ibnu Limat mengatakan yang mu'tamad inda Syafi'i al afu mutlaqan dimaafkan secara mutlak, ya, ndak ono tafsil. Ajib, al mu'tamad. Iya. Inda Ibnu Limat. Inda Ibnu Limat. وقوله عند في أبيات كم أبيات كذا وعندنا إن تغيب هذا ضعيف والمعتمد العفو مطلقا وإن لم تغيب أصلا لأنه يشك الاحتراس عنه قال شيخنا كالسيوطي تبعا لبعض المتأخرين إنه يؤفى عن يسير عرفا من شعر نجس من شعر نجس من غير مغلظ ومن دخان نجاسة ومن دخان نجاسة Wa amma ala rijli dubabin wa in ru'ya. Gala Syekhuna berkata guru kita Ibn Hajar Kasuyuti sebagaimana Imam Suyuti tabaan li ba'dil mutaakhirin yang mengikuti sebagian daripada mutaakhirin ulama-ulama yang mutaakhirin. Innahu sesungguhnya yu'fa dimaafkan an yasirin urfan dari sedikitnya urfan sedikitnya urfan secara umum min sya'rin najisin dari rambut yang najis min ghairi mughalladhin dari hewan yang tidak dikatakan mughallad min ghairi mughalladhin bukan dari najis mughalladhah jadi kalau ada rambut najis Tadi sudah dikatakan bahwa sya'ar makul hukumnya suci in ubina fi hayatihi au ba'da tadkiyatihi. Hukumnya suci. Kalau seandainya dari terpisah, rambut terpisah dari hewan ghair makul, berarti hukumnya apa? Najis. Rambut kucing najis. Walaupun dia masih ketika terpisah masih hidup. Atau bangkainya bahkan kambing jadi bangkai, rambutnya najis. Nah, najis kan hukumnya? Najis itu mutlak tidak ada tidak ada makfunya. Ada ini. Berkata guru kita Ibn Hajar seperti Imam Suyuti yang begitu minta akhirin, suhunya dimaafkan dari sedikitnya secara umum min sya'rin najis min sya'rin najisin dari rambut yang najis. Ya tadi itu rambut yang najis. Dimaafkan kalau sedikit. Cuman min ghairi mughalladhin dari bukan najis mughalladh, bukan rambutnya anjing, bukan rambutnya babi. Kalau rambutnya anjing dan babi, walaupun sedikit tidak dimaafkan. Seandainya naik himar, himar bukan hewan yang dimakan, naik himar, rambutnya ceket, kan sedikit, ya bah, makfu. Atau dia seneng kucing. Kadang-kadang ketika setelah sholat dilihat ada rambut ada bulunya satu atau dua ya dimaafkan sedikit kalau memang sedikit kemudian wamin duhani najasatin dan dimaafkan juga dari duhan najasa, asapnya daripada najis kalau duhan itu diartikan duhan najasa, wahwal mutasa'id minha biwasitatin nar yaitu asap yang naik dari itu najis karena sebab api itu namanya dukhanun najasa asapnya ketika dibakar itu dikatakan dukhanun najasa lain dengan bukhor kalau bukhor bukan karena api itu namanya bukhor ah, yang di sini yang dikatakan di makfu itu kalau memang ada najis dibakar. Ono wong bang, bakar bangke seandainya. Ya apa ini asapnya kena kepada kita dimaafkan. Kalau memang sedikit. Wa min dukhanin najasa dan daripada asapnya daripada najis. Cuman itu dimaafkan dengan syarat. Yu'fa'an yasirihi tadi itu untuk asap dimaafkan dengan syarat jika tidak ada di badan yang terkena tadi rutubah basah. Kalau tangannya atau badannya basah kemudian kena asapnya najis yang dibakar. Najis yang dibakar bukan kalau sampai apa belum tentu ada najisnya seandainya ya sudah ada, belum yakin. Kalau memang najis yakin najis yang dibakar. Kemudian dia kena asapnya. Dihukumi kalau sedikit dimaafkan. Cuman itu disyaratkan kalau tidak basah anggota badannya. Kemudian syarat yang kedua wa alla nabi fa'il. Tidak basah yang kena duhon najasa tadi itu. Enggak iya. harus badan. ya, pakaian. Walaupun pakaian juga ya. Walaupun wadah misalnya. Mobilnya habis kena hujan misalnya, sepeda motor. Iya. Yang syarat yang kedua wa alla fi'lin fa'il dengan tidak karena pekerja wa alla fi'lin tidak dengan pekerjaannya dia. Ada duhon najasa dikaikok bukhur ngono. Ya. Sengaja. Dibuat apa? Untuk dikasih disengaja dia. Pekerjaannya dia sendiri yunajis ya, walaupun sedikit. Kalau seandainya seperti itu tidak dimaafkan sama sekali. <clears throat> Berarti di sini dukhan najasa juga dimaafkan. Wamin dukhani najasatin dan daripada dukhan najasa. Beda dengan selain dukhan seperti bukhar. Bukhar itu seperti apa? Seperti uap. Nah, uap itu bukan tinar, bukan dengan karena api kan. Ya apa itu hukumnya? Tidak di, disamakan dengan duhan najasa. Atau seperti seperti seandainya eh, apa ini juga seperti bau-bauan yang keluar dari kanif. Kanif itu tempat kotoran atau WC. Eh atau seandainya maaf kentut Apa itu najis? Bukan asap itu, bukan duhan Seandainya ada orang dikentuti Ya, ya apa najis apa enggak? Enggak Bahkan di situ dikatakan tafrik di situ Kalau seandainya Ya falau mala aminhu kirbah Hamalaha ala dhahrihi wa biha sahat salatu Ya seandainya dia masalah kentut satu tempat gitu Di satu plastik atau masalah karung seandainya ya dikentuti banyak itu, kemudian ditataleni ya, dibawa sholat. Batal apa enggak sholatnya? Enggak batal, tetap sah. Karena enggak dihukumi najis gitu. Tetap dihukumi, tidak dihukumi najis. Wa amma ala rijli dubabin wa in ru'ya. Dan dari sesuatu di atas dari daripada kakinya dubab. Kakinya lalat wa in ru'ya walaupun terlihat Seandainya lalat ya, bawa najis. Kemudian hinggap di tempat yang suci. Ya apa tempat yang suci tadi dihukumi suci apa enggak? Dimaafkan. Dimaafkan. Wa in ru'ya walaupun terlihat. Ada iskal loh kalau terlihat itu ya apa? kili lalat segitu masa terlihat? Gimana kok bisa terlihat? Ya, terlihat itu dengan cara seperti seandainya lalat itu hinggap kepada najis yang basah seandainya atau kotoran yang masih basah kemudian dia terbang lagi diyakini di, laki, di kaki lalat itu ada najisnya kemudian hinggap di pakaian ente berarti hukumnya apa? sebetulnya mbak najis dimaafkan atau di situ dikatakan kemungkinannya ya bisa terlihat itu dengan cara kaca pembesar atau matanya memang terang bisa melihat walaupun sesuatu yang kecil Walhasil terlihat atau tidak terlihat hukumnya dimaafkan. Hukumnya dimaafkan dari sesuatu yang ada di kakinya lalat. <clears throat> Aula yura biturfi hmm? lama yahsuri ru'ya. Nah, sekarang ru'ya di sini basar mutlak. La al-basarul mu'tadil. Iya, berarti basur tadi. Kasur tadi. Kalau ya. kelihatan jelas ya nggak bisa. Nah, sekarang misal kecoa misalnya kotoran, nah, kecoaknya bukan satu, ada sepuluh. Akhirnya yang lembret ada di pakaian. Nah, ru'iyah itu najisnya. Maaf walau yu'fa anhu mutlaqan sawa'un ru'ya aw am yura. Gitu. Mm yurabi tarfi di situ. Hah? Coba lihat tasawwur. Iya tasawwur Mas. Seperti tadi. Wa fa in qila kaifa yatasawwar al-ilm bihi wa huwa lam yura. Al-ilm dak ada pembahasan ilm, masalah ilm. Tadi kan katakan al-ilm li alim. Nah, ini ma'fu itu kan najis wala yura bi tarfi. Bukan bukan yang dimakfu tadi itu najis yang yurabi torfi kan ya di situ ini maafu yang masalah maafuat itu ya hmm. kalau itu bab mutlan berani ya ah tidak berani itu wa amma ala rijli dubabin iya tahu kalau rijli dubabin ya. lah euro kalau misalnya sekarang euro sekarang ada kecoa Seratus misalnya kepakainya ini dari kotoran. Debab dok istilahnya, Kelihatannya dubab dok Iya kak, kalau kalau eh, mungkin yang dimaksud ada di situ bukan itu. Yura di situ. Kakinya. Yura keadaannya dari itu apa namanya? E, hinggap ada di najis, bukan najisnya yura. Ay, kelas yul basar berarti bukan ukuran yul basar pakai biskop misalnya atau pakai alat atau apa ada bukan ukuran begitu loh. Tapi kalau kelihatan secara secara apa sih? eh, normal Waduh. Iya tahu. Cuma permasalahannya sekarang euro torf tadi itu torf yang mu'tadil kan. Bukan berarti cara mutlak kan berarti. Nah, kalau euro dengan taraf yang mu'tadil itu najis apa enggak gitu loh. Nah kalau kawiyul basar tadi itu kan lain lagi sudah itu. Kan enggak mu'tadil tadi itu. Yura dengan gawil basar dengan yura dengan yang mu'tadil kan lain. Hmm? Kalau secara mutlak berarti masih rusuh akil. Hah? yu'fa pak, ru'ya ay eh, ru'ya fi rijli. Fi rijli. Eh, ah. Ru'ya fi rijli. Fi rijli dubab ya. Fi rijli dubab. Jadi bukan ru'ya kotorannya di sini. Ah. Iya, terus. Ada perlu dibahas. Kenapa ini mic-nya? Dia dulu pun tidak bisa. Ah, Pembahasan tentang yukfa an yasirin bin sa'rin najisin pertanyaannya apabila ada kulit yang sudah disamak seperti kulit macan itu apa rambutnya tetap najis ibarat dipakai untuk sajadah apa tetap najis yang kedua tentang dukhonun najasa. Sekarang banyak biogas dari najis, apakah termasuk memasaknya itu nanti dikhawatirkan ada panci yang basah, terus apa menjadi najis. Terima kasih. Ya, untuk masalah sama itu itu sudah sebetulnya bahasan masalah oh belum ya? Masalah sama menyamak. Walhasil di situ masalah menyamak itu di setelah bangkai kulit bangkai yang sudah disamak itu dihukumi kasaubin mutanajisin seperti pakaian yang mutanajis berarti yadhuru bil ghusli berarti bisa suci bil ghusli dengan dibasuh terus kalau masih ada rambutnya gimana itu ada kalau memang rambutnya sedikit ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam romli dua-duanya mengatakan layadur cuman ada yang mengatakan tohir ada yang mengatakan makfu Dua-duanya lah ya Dur, kalau sedikit. Jadi setelah disama ada rambutnya. Ya, dua-duanya mengatakan layadur, cuman salah satu Imam Romli kalau salah mengatakan suci, Ibn Hajar mengatakan makfu kalau sedikit. Kalau seperti kulit macan itu kan diutamakan. Oh, tidak bisa, tidak bisa itu. Harus dihilangkan. Hmm. Rambut yang sedikit setelah disamak rambutnya sudah dibersihkan masih ada tersisa sedikit itu Artinya dabok sendiri kan nasul fadhalat. Ya. Yang disucikan itu cuma kulitnya. Jilid. Jadi eh, apa namanya rambut, daging semuanya itu harus bersih. Hmm. Yang kedua itu apa? Ya? Biogas. Biogas. Jadi kotoran dari kotoran ya. Jadi biogas itu begini loh. Jadi biogas itu bukhornya dibakar. Jadi itu bukan kotorannya dibakar, ini bukan dukhon. Kalau biogas itu. Jadi bukhornya as, eh, apa uapnya dibakar, kan gitu ya. Uapnya dibakar. Uapnya ya enggak najis, enggak dibakar enggak apa-apa. Jadi uapnya dibakar itu, itu bukan bukan uh, bukan dukhon itu kalau kalau bukan dukhonun najasa ya. Kalau kita nah. Kan tadi ada dukhon, ada bukhor kan. Ya ini termasuk bukhor itu uapnya kan itu.